Terima kasih. Menurut saya, akhlak itu adalah suatu perbuatan setiap orang yang dimana setiap orang itu memiliki akhlak yang berbeda-beda. Ada yang A berakhlak baik dan ada yang B berakhlak buruk. Oke, jadi pokoknya endingnya baik dan buruk tadi ya. Jadi kalau ilmu itu benar dan salah, kalau akhlak itu baik dan buruk itu ya ini sudah bagus untuk semester pertama udah bagus. Semester kedua siap antar siapa akhlak itu harus terjadi antar manusia dan Tuhannya antar manusia dengan manusia terus ayo terus ke antar manusia dan umatnya antar manusia dan dirinya sendiri terus insya ayo ditelai ter kue kalau titik itu berakhlak pada ya? manusia dengan makhluk hidup semua makhluk hidup, hidup apapun dia baik batu sampai tanaman sampai gunung sampai binatang tuh enggak iya gue oh, gula pitik kok untur iya. jadi kepada rumput kita harus berakhlak kepada pohon kita harus berakhlak kan begitu kan nah akhlak itu untuk supaya baik atau di saat lain dia menjadi buruk itu apa pertimbangannya kok akhlak perilaku akhlak tertentu disebut baik itu karena apa? Kok bisa kok bisa kok bisa bener? Eh, kok bisa apa? Dinilai dari keimanan masing-masing setiap diri orang dan perilakunya orang tersebut. Boleh ya. Iman dan perilaku itu disebut baik itu kok iso kok iso dadi apik iki karepe syaratnya apa kok kok disebut apik bukan latar belakangnya. Ki pancen angel aku di lagi gawe ya. Terus juga ya. Ayo deh, ayo. Eh, menurut saya yang membedakan benar atau tidaknya itu karena adanya baik, baik dan buruknya. Yang baik dan buruknya itu karena adanya aturan dari suatu ketetapan. Suatu ketetapan. Iya. Ya, dalam hal ini ketetapan uh, di dalam Al-Qur'an. Ah, kalau Al-Quran berarti subjeknya siapa? Subjeknya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Jadi untuk supaya baik dia harus benar, benar nggak? Jadi Anda yang melihat rumput dan tanaman harus memperlakukan rumput dan, tanaman berdasarkan kebenaran mengenai rumput dan mengenai dirimu sehingga hubungannya benar. Kalau dia benar maka dia menjadi kebaikan, maka dia menjadi akhlakul karimah. Menurut ya kira-kira ya. Kowe kalau bojomu kudu benar. Nah, eh, besok-besok. Besok-besok <laughs> harus benar. Harus memperlakukan dia secara tepat. Nah, dari pas panjang ngeleh, akhlak yang baik adalah menyiapkan makanan. Ini nak ngelih, canggemu, ya nak ngeleh liane. <laughs> Sosok ya. Sosok. Jadi memperlakukan sesuatu secara tepat kambing itu gini gini gini gini gini maka perlakukanlah secara tepat sebagai kambing itu nah apa yang membuat seseorang tahu ini kambing itu begini begini begini kalau tanaman begini begini begini kalau manusia begini begini apa yang membuat manusia tahu itu akal pikiran akal pikiran pengetahuannya disebut ilmu ilmu data-datanya disebut pengetahuan. Betul enggak? Pengetahuan. Fakta-faktanya sesuai pengetahuan. Caramu melihat fakta itu namanya ilmu. Caramu mengubah fakta menjadi ilmu. Caramu merubah keadaan itu namanya ilmu. Jadi kue ngerti jagung, begitu kue giling, giling kue ilmu nih. Ya lah. Beras, apa aja Untuk ada ilmu yang mengubah beras menjadi nasi. Nah, ilmu adalah yang mengubah beras menjadi nasi. Gitu ya. Maka nanti ya, sekolah itu supaya kamu bisa melakukan perubahan-perubahan. Makanya itu disebut kreativitas, itu disebut bid'ah. Bid'ah itu merubah atau membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Allahu badi'us samawati Allah itu membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada jadi Allah itu maha pembikin bid'ah jadi nek kue diarani bid'ah bisik sip padha karo Allah ngono ya dan Allahu badi'us samawati wal Allah itu menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada nah di bid'ah adalah kue iso gawe barang anyar sing turunnya burung mah itu namanya kreatif jadi beta sama kreativitas itu main-main kodol itu ya cerita ya misalnya gue sok sok sok so, ya wah aku mau aku nih selalu gue terus aku selalu suami istri suami istri ya jadi gini kenapa sekarang kamu dalam akhlak manusia kepada Allah tadi kan bilang gitu salah satu contoh akhlak yang baik dari manusia kepada Allah itu apa beribadah. Oke, beribadah. Sekarang terangkan ibadah dengan logika atau akal. Kenapa orang harus beribadah? Ya kan eh, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terus ya, itu sebagai rasa syukur kita. Rasa syukur. Nanti upama ora dikongkon karo Gusti Allah wis salat lah. Ya kan kita kan harus uh, punya ada dasarnya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, ya harus sholat karena rasa cinta kita bukan karena ya. takut kan, Allah tidak bikin rukun Islam, kamu sholat lima waktu, kamu naik gaji, kira-kira kamu tetap beribadah enggak? Kurang. Karena ibadahmu tadi dasarnya adalah rasa syukur kepada Allah tuh enggak? Iya. Upamora dikongkon, ini loh, misalnya gue matur nuwun karo ibumu, jadi gue isu-isu, tanya isu, melu newangi godok banyu, melu newangi noto spray karo kasur gitu ya, noto melu newangi nyiapke gue aji harus sekolah sampai turutnya, mau rati dikongkon ibu, gue ngelak ngewangi ora. Insya Allah iya. Ngewangi, karena ibadah itu dasarnya adalah rasa syukur kepada Allah. Bedanya cuma, kalau tidak disuruh Allah, maka bentuk ibadahnya kita kalang sendiri. Betul enggak? Nah kalau Allah suruh dia sudah tentukan bentuknya Jadi sholat namanya sholat yang mawati itu data mahdo Itu berarti Allah yang bikin Allah yang menentukan sedino pengpiro bilang rekaat, sak rekaat liopo wae Itu bukan karangan manusia Jadi agama adalah Anak-anakku semua yang SMA Tolong diketahui agama adalah Yang Tuhan membikinkan ibadah mahdur untuk para pemeluknya Ibadah mahdur itu artinya ibadah yang ditentukan Tuhan waktunya caranya bentuknya ucapannya itu ditentukan oleh Allah orang ngarang dewi nek ngarang dewi jenenge muamalah kamu bersyukur maka terima kasih baikku bentuknya tidak berdasarkan perintah itu tapi berdasarkan kesadaranmu nah yang kesadaranmu itu namanya muamalah ibadah muamalah tapi kalau berdasarkan perintah Allah namanya makhluk agama tandanya ada ibadah makhluknya kalau tidak ada ibadah makhluknya bukan agama iki rasa tak terus deh, dipikir dewe terus ya, gitu ya contoh ya oke jadi sekarang akhlakmu kepada Allah itu berdasarkan rasa syukurmu kan begitu betul tak? oke saya ingin nih Allah punya hak tidak nyuruh kamu beribadah eh, eh, eh, punya hak tidak menyuruhmu beribadah Punya. Kenapa Allah punya hak menyuruh manusia beribadah? Iki iki aku semua mlebu akal sehat lagi. Apa sebabnya Allah duwe hak ngomong awak diri sembahyang dan dan lainnya? Karena Allah untuk menguji keimanan kita. Yang apa tidak diuji barang? Karena kan kebanyakan juga ciptaan Allah yang tidak taat kepada Allah sendiri ya alasannya apa kok taat? Mendadak puji barang. Nah, itu mungkin yang lebih substansial. Kenapa Allah punya hak untuk menyuruh kita beribadah? Karena semuanya ciptaan Allah. Satu, semua ciptaan Allah. Terus? Terus anak-anak ada ada nang omah lain. Apa-apa ibu bapak duwe hak ngongkon kue ngewangi ibu bapak pendino mergo sing nguripi sapa? Bapak ibu. Bapak ibu sing gedhekke kowe sopo, Ibu sing nyayang kowe sapa? Sing nukokke klambi sapa? Sing bayar sekolah sopo, Bapak ibu mulane kowe wajib ngabdi nang ibu bapak dan ibu bapak duwe hak ngongkon kowe Ngapet itu Maka Allah punya hak menyuruh kita untuk beribadah Karena Allah sudah kasih fasilitas lengkap dikai lemah dikai tanduran dikai banyu dikai segala macam maka Allah berhak meminta manusia menyuruh manusia bayar pajak bayar pajaknya adalah sehari lima kali sholat kalau bulan Ramadan puasa kalau punya biaya ke haji ke Mekah itu pajak Allah merasa berat dan memang berat meminta pajak kepada manusia karena Allah sudah menyediakan semuanya rezeki kesejahteraan lapangan kerja kegembiraan maka jangan ada pemerintah yang belum pernah menyejahterakan rakyatnya nyuruh nyuruh orang bayar pajak sementara Belani teman Ya memang semua rakyat harus bayar pajak itu kewajiban rakyat, tapi kewajiban pemerintah adalah kalau mau agak berakhlak buktikan dulu bahwa kamu memudahkan hidupnya rakyatmu, siapkan lapangan kerja, jaga jangan sampai inflasi ekonomi banget banget kan begitu. Baru kamu menyuruh rakyat bayar pajak. wong cacekil bayar pajak sekolah niki yo pajak bangunannya yo pajak motore mobile yo pajak tuku apa-apa yo pajak dodol opo-opo yo pajak tuku bensin yo pajak entino saiki iki tiba-tiba kowe iki salah njur arep diampuni Eh, jebol salah di tahun 2005 gue salah. Terus gue ini ada yang punya terus gue dihitung salahmu biro, gue lebus kesalahanmu terus gue diampuni. Nah, mengampuni kira rasa lebus, mengampuni ya ampuni. Itu pun ternyata bukan sesuatu yang pantas diampuni wong kene rasa salah kok. mau sembarang wis bayar pajak kok lagi, sak ndas-ndase di hitung sikile dirijine piro, dihitung regane piro, terus dihitung persentase pajaknya baru kita diampuni kan gitu ini teman-teman sekalian kalau saya ngomongin ini bisa menjadi ini ini urusan nasional yang sangat ruwet sebenarnya tapi pokoknya prinsipnya menurut ya ya ngerti ya kenapa kita beribadah kepada Allah karena kita disuruh menjadi manusia yang berakhlak kepada Allah dasar akhlak kita adalah rasa syukur gitu ya kira-kira ya gitu ya oke okay. uh, eh, sekarang ke penggunaan akal tadi kan sudah diomongkan sedikit Kue raiso berakhlak nek orang gua kan. Karena kalau dengan akal kan kita menjadi tahu diri. Oh, kene kudu matur nuwun lho iki. Ya ta, kene kudu matur nuwun. Nek ora matur nuwun berarti ora berakhlak. Saya aku takon. Boleh dijawab kedua Silakan angkat tangan atau jawil ya. Sing jenenge amal soleh itu apa to jenenge? Apa wae contone? Contone, enggak usah defini. Contohnya amal soleh itu apa? Ya, berbakti kepada kedua orang tua berbakti kepada orang tua oke apalagi bersedekah bersedekah apalagi melakukan ibadah tepat waktu ibadah tepat waktu oke masih ada lagi disentuh mbak Indah mbak Indah menuntut ilmu menuntut ilmu Sip. berbagi ilmu berbagi ilmu menuntut ilmu apa nih melakukan hal baik oke jadi amal soleh kuwi wis rada lengkap lho Bu jadi aku saiki takon kowe nyambut gawe dadi satpam kuwi amal soleh lho. kowe sekolah dunyane amal soleh bernilai dunia itu apa juga akhirat dunia akhirat jadi sekolah kue gender niatmu tulus sregep orang orang bolos orang lakoni sing ora-ora kuwi amal itu sudah bernilai akhirat apakah untuk bernilai akhirat itu pengajian upama ana wong urip ning macul bendina nganti mati ora tau melu pengajian kira-kira bernilai akhirat ora apa untuk bernilai akhirat itu melu pengajian apa pengajian itu satu-satunya jalan ke akhirat ataukah sehari-hari kue satpam monggo kue dari kapolsek monggo kue dari presiden monggo kue dari pegawai hotel monggo kue dari tukang parkir monggo orang no urusan orang no masalah yang penting niatmu dan akhlakmu bener ape maka dia bernilai dunia dan akhirat gitu ya jadi wong urip ning donya iki ora dadi presiden orang orang ora sugih melarat, urip ning dunya iki kowe bener apa di hadapan Allah, baik atau buruk di hadapan Allah. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi amal soleh itu tidak terbatas pada sedekah. Jadi kata amal artinya apa? Eh. Macul. Perbuatan tuh? Macul. Ngaplok wong. Amal ora? Amal amal nyaplok bocah kuwi ya amal ya ra ning dalam bahasa Indonesia kuwi disebut amal ora nek dalam pemahaman umum Nah, jadi selama ini pengertian dalam bahasa Indonesia tentang amal bener apa ora selama ini? Ayo dulu. orang apa ora Kata amal itu diartikan secara benar apa enggak dalam bahasa Indonesia? saya bisa benar bisa salah. Oke, okay, contohnya nggak benar biye. Ya. Jika kita makan pandangan hal yang hal yang baik itu benar, tapi saat ada suatu hal menurut pandangan kita itu buruk itu sudah melenceng dari arti tidak amal itu dia belum punya nilai baik atau buruk. Nyolong itu amal. Memperkosa itu amal ya korupsi itu amal karena dia cuma perbuatan tindakan itu amal baru ketika dinilai baik atau buruk baru dia amalan solihan atau amalan sayian baru tapi kalau amal tok itu artinya ya itu kalau perbuatan nguyoi amal nanti sesuk kowe nanti juga melayu harus amal harus bisa ini lagi. Ngerti ya? Ngerti ya? Maka Allah mengatakan fal ya'mal amalan solikan kalau amal fal ya'mal amalan to belum ada nilainya. Harus yang solikan. Lawannya adalah sayiatan atau sayian. Itu ya. Jadi amal jelas ya. Oke. Saiki apa kata-kata lain yang menurut kue ada keliru. Misalnya akal. Akal itu hmm. Ayo, ayo opo akal setelah itu satu lagi satu nomor ya satu satu nomor ya dari kayak kanjeng apa dari teman-teman monggo akal artinya apa pikiran Duh, aku berpikir satu pola pikir satu pola pikir ulon wae pak C. Nek ini kan dari bahasa Quran dari bahasa Arab akal. Ono meneh akal nek kata kerjanya ya kilun, nek fikiran ya tafakkarun. dan saya ya. Jadi akal itu dalam bahasa Indonesia apa? Bahasa to eh, bahasa to eh, urung, urung makna wis. Kata to etimologi aja. Bahasa Indonesia ini akal apa? Bahasa Indonesia ini akal akal al aklu bahasa Arab bahasa Indonesia nya akal angin tuh ya panjang akal Mbak kue itu nganggu akalmu kan cepet bahasa Indonesia kok kok itu sih mau terus bahasa Arabnya aklun kalau bahasa Indonesia nya akal ah. ah, kalau fikiran itu fikir ya tafakkar kata kerjanya tafakkar ya tafakkar atau tufakir itu ya kalau akal kata kerjanya yakil atau yakilun kalau banyak aku saya kita kon kata kerjanya akal dalam bahasa Indonesia apa mengakali Bikin satu kata kerja dari kata akal dalam bahasa Indonesia mengakali ayo deh ayo apa lagi mengakali terus diakali diakali berarti kata kerja pasif akal aku takut ya mengakali diakali akal-akalan ya itu negatif apa positif negatif baik atau buruk baik sekarang bondone menungso kowe ning dunia iki dikai akal karo Gusti Allah kuwi apik wae. untuk supaya kamu bisa memahami Al-Quran kuncinya adalah kita memakai akal lah kok dalam bahasa Indonesia negatif mengakali artinya apa konotasinya mencari cara untuk melakukan sesuatu dengan cara lain wah aku diakali kalau wong kaya ngono artinya mas artine wah aku diakali karo kaya kaya wah jangan kena aku gitu ya itu maksudnya dia apa dicurangi ditipu, ditipu. dicurangi ini bagaimana nih bahasa Indonesia ini itu manusia itu menjadi manusia karena dia dianugerahi akal maka dia tidak binatang dia bukan hanya benda dia itu manusia asami takwim tandanya adalah dia punya perangkat yang namanya akal karena akallah manusia menjadi manusia karena akallah manusia bisa membuat teknologi gedung-gedung besar Pokemon game-game eh, eh, eh, macam-macam ya kan? karena akal di Indonesia kata mengakal kata akal itu tidak ada kata kerjanya kecuali negatif mengakali itu sebenarnya baik apa buruk sekarang kalau ngomong bukan makna yang difahami orang tapi kalau pakai tata bahasa mengakali itu benar apa salah ayo tuh mengakali itu bener apa salah? Kalau tadi kan jelek, ngakali tadi. Kalau mengakali itu ya. bener apa salah? Kan memang harus diakali itu hidup ini. Diakali itu maksudnya, yo padi itu jangan langsung di, ojo langsung dikremus, <laughs> Diakali, di dioncei, ditutu nek dia, ben jadi kue wae kudu tetep diakali aja langsung berasa kok kremes kudu dicampur banyu di dan diliwet bahkan kue nek kue memang segodok ya jenenge mutik ya mesake kue itu akhirnya ya tetep kudu ono sayur kudu ono kerupuk sambel lawus tapi turute itu namanya mengakali betul enggak mengakal itu memperlakukan sesuatu dengan akal dengan kreativitas dengan logika gitu loh jadi ibu ibu kepala sekolah nomor satu orang sekolah itu adalah berlatih mengakali kehidupan bukan ngakali loh ya mengakali atau ya, memperlakukan dengan kreativitas akal, dengan wawasan akal, dengan keluasan akal. Itu yang nomor satu. Gitu loh. Jadi mulai sekarang mau nggak anak-anakku SMA negeri 7 Merojo menggunakan kata mengakali secara resmi dengan pemahaman yang benar? Bukan jadi kowe itu nggak perlu kue yang usulan ahli tentang pusat bahasa. Iya. Tolong dibenahi dengan fatwa dari Balai Bahasa Pusat kata mengakali itu karena bekal manusia nomor satu itu akal gitu loh kowe gelem ono calon ayu banget eh ayu banget ganteng banget ganteng banget wong tuane suge, ning wong ora duwe akal Edan, ya, gitu. ora gelem to. Kan mending ora yang ganteng, ora patiyo suge ora masalah ning akale bener, akale apik, hati-atine. Apik kan gitu. Jelas ya? Jadi ada banyak, tolong dicari yang lainnya. Di luar kata akal itu ada banyak bahasa Indonesia yang harus, kalau tidak apa menurut saya, ada jurusan bahasa apa? Bikin, bikin tulisan, kirim surat ke pusat bahasa. Coba temukan, misalnya gini, kalau orang hebat, pemberani disebut apa? Jantan, betul nggak? Kalau orang pengecut disebut kamu pakai kutang aja kita jangan tidak berani itu tak? Berarti wanita itu lambang kepengejutan, laki-laki lambang keberanian. Terima orang gue Terima orang gue Ya ya tapi itu sudah menjadi bahasa baku. Kamu harus protes kepada pusat bahasa. Pak, kenapa yang pengecut selalu dilambangkan dengan wanita dan kenapa yang pemberani dilambangkan laki-laki? Kalau tidak percaya kita duel apa bagaimana? ngerti ya apalagi coba coba temukan besok temukan apa aja jantan akal banyak kata-kata yang kacau banyak kata-kata yang membias apa namanya melenceng hatinya itu ya itu benar loh saya, saya nanti saya akan dorong kalau kasih itu surat ke pusat bahasa asal dirumuskan ditemukan minimum 10 gitu didolai opo sing kira-kira bias amal amal itu belum bernilai dia tindakan itu ya terus apa tadi akal terus jantan apa meneh karena yang penting kalian apa aku nyebut banyak dulu ketuhanan kuwi kan idiom ya ketuhanan yang maha esa jane nek sing paling ampuh ki ya Tuhan yang maha esa jan asli nek ketuhanan ki Gusti Allah ki rada rada tersinggung sidik kowe iki kowe iki karepmu aku apa sifatku kan ngono nek jan melibatkan aku kene tak tandangane aku tak melu nulungi kowe kabeh ning nek meng sifatku ya ming tak kirim sifatku sifat sing di sing kok karepe kan ya ora cedok Pancasila kuwi ini ya ora apa-apa lah lumayan kok ono Pancasila lumayan banget karena di seluruh dunia yang lain tidak ada yang melibatkan Allah gitu ya. dan niatnya dulu yang bikin Pancasila juga bukan sedang menyinggung perasaan Allah ya enggak cuman kata-katanya tuh langsung aja Tuhan yang Maha Esa gitu lah atau Tuhan titik malah beres <laughs> nah gue ngomong Tuhan yang Maha Esa berarti ono sing ora Maha Esa gitu ono pelem pelem yang legi berarti ono pelem yang itu ngono kan gitu Tuhan yang Maha Esa harus mesti masuk Tuhan ono Tuhan orang Maha Esa ya, itu itu ke, itu problem bahasa deh. banyak sekali yang punya problem bahasa Indonesia itu Kalau naik krungu bahasa Indonesia itu langsung arep mesu aku. Dan mau neng kantor ini mulai kerungu sidik. Wong ini bapak di depan saya ini. Saya cuma ngomong apa disebut oh makrifat loh. Kok makrifat ini? Kita tuh ditipu oleh pemahaman yang aneh. Iki iki nak bocah-bocah iki syariat. Gue harus mendukur mana tiga tir. Torikot, mendukur mana hakikat, mendukur mana makrifat. Koyok tingkat koyok kelas. Dan itu satu sistem nilai. Tidak mungkin hidup tanpa syariat, tidak mungkin syariat tanpa hakikat, tidak mungkin syariat tidak ditorikotkan, dan tidak mungkin syariat dan torikot dan hakikat itu tidak mencapai makrifat. Itu satu sistem nilai. Ono wonge carane melaku langkai karo pencapaian langkahnya. Itu satu sistem nilai, satu satu apa ya satu satu konstruksi bukan bukan tingkatan-tingkatan gitu dan seterusnya tapi tapi itu tadi kita urusan orang tua-tua di karena saya di sini ketemu sama teman-teman saya sekolah dulu teman di asrama jangan bapak ibu murung ketemu neng terminal kayak ya aku sekolah karo bapak-bapak kemudian neng SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta saya ini alumnus SMA Muhammadiyah 1 yang disebut MUHI Yogyakarta itu ya jadi aku ini nek diarani NU jane aku sekolah Muhammadiyah nek diarani Muhammadiyah wong aku ini ya sing selawatan-selawatan di tempat-tempat di tempat saya dan juga mak jadi aku ini rasa ngarani aku apa-apa bisa ya. bener bisa salah kabeh gitu loh wong aku ini saya penting aslinya Islam itu kan tidak untuk suku dan bangsa tertentu tapi untuk Nek ke asli nih, jadi sih bener ki negoro, po khalifah, gitu? Ya negoro, po khilafah? ngerti ta nak cari ibu Tahrir? Sih bener ki negoro, po kerajaan po khilafah apa? Apa nih? Monarki sih bener sih di. Aku nek kok terus kayak mau nek kok terus ke lah. Jadi sak dunia ini sak negoro, nek itu disebut negoro. Sandunya iki satu khilafah. asli nenek, ya wong saiki kira mungkin lah. Wong saiki kira mungkin kompak wong oke kira mungkin. Ya lah. Wong kita itu satu kelompok kecil aja tidak bisa ditentukan pemimpinnya meski Golkar kaya satu terpilih sing ora milih lilo orang Kan tanya orang yang tidak memilih ketua yang sekarang jadi begitu juga PDIP, begitu juga Gerindra, betul enggak? Begitu juga negara. Orang Islam ini punya pemimpin enggak di Indonesia? Orang pemimpin NO yang sekarang aja tidak diridhoi oleh nu no tertentu kok. Betul enggak? Bahkan bahkan mufarokoh mufaroko dari situ Bondo, dari Jombang, dari mufarokoh dan tidak mengakui NO, pbno yang hasil Jombang mengenot tak ilo rasa golek pemimpin. Aja menika siapa pemimpin kaum muslimin di Indonesia Sopo, Sopo, Gus Dur. Aku iki di diingat saja tidak kok jadi pemimpin. Diingat saja tidak. Kapan ada NU ngumpul eling aku? Apa menika undangan? aku? Kapan ada Muktamar Muhammad yang undang saya, nggak mungkin undang saya. Jadi saya itu nggak mungkin jadi pemimpin siapapun di eling we ora kala gua Dan aku ya apa ora dilingi iling alhamdulillah gue ora kelingan aku. Sehingga seluruh hak saya untuk diingat itu hanya terdapat di hatinya kalau punya Allah Subhanahu wa taala. Menggumpal di sana lah ngono. Aku ora perlu kok eling-eling aku sing eling kowe, aku sing jarian nang kowe iku rasa jarian nang aku ora masalah lho. Penak tapi. Loh, pocong kayak ya? kalau memang engkau tidak bisa menemukan wilayahku, kalian tahu Biarlah aku yang mengetuk-ngetuk pintu rumahmu. Kalian tahu jalan sunyi kayak? Eh? Ada tak lo di, di lagu jalan sunyi kan ada. Kalau memang engkau tidak bisa menemukan wilayahku, biarlah aku yang mengetuk-ngetuk pintu rumahmu lu penyair ini aku ini ya ngetuk aku penyair asu lah jadi ah, ya. orang orang ngerti ya, wajah Oke, oke sekarang gini, Bu, saya dari sudah yang sudah kita omongkan, Bu, tolong diberi respon dikit. Nanti kita kembangkan, kita kurangnya atau kita apakan terserah. Monggo Bu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, tadi Cak Nun sudah menanyakan kepada anak-anak bahwa ada ada tiga hal yang sangat penting dalam pendidikan yaitu akidah, akhlak, dan akal sehat. Eh, bahwa dalam pendidikan yang paling dipentingkan tadi menurut Cak Nun adalah bagaimana melatih siswa-siswa berakal, bagaimana melatih siswa-siswa untuk menggunakan akalnya. Dan itu menjadikan satu hal yang sangat penting di dalam pembelajaran, di dalam pendidikan di sekolah. Dan diharapkan juga dalam pendidikan di sekolah nanti selain berakal sehat, tadi berakal sehat, berlatih berakal, anak-anak juga memiliki akhlak yang mulia, banyak bersyukur dan beramal yang baik juga memiliki akidah atau keyakinan kepada Allah yang sangat kuat. Dan harapannya di SMA 7 itu terlaksana dan akan terus dikembangkan. Demikian, Jan. Ini Bu, kenapa ini kan tiga saya sebut ini supaya rak siswa itu menjalani satu atmosfer pendidikan di mana dia mengerti timbal balik antara tiga ini. Jadi orang berakal maka dia ngerti harus berakhlak. Mak, karena dia punya akhlak, dia ngerti ilmunya akhlak juga maka dia tidak mungkin tidak beribadah kepada Allah kayak dia tadi oh pomora di kompon mesti bersyukur kok mesti ngibadah kan gitu jadi dengan kita menggunakan akal kita menjadi berakhlak yang baik dengan kita punya akhlak yang baik maka kita menjadi pemeluk dan pengibadah yang baik pada Allah jadi dialektika antara ketiga-tiganya ini Alhamdulillah dibicarakan pada malam karena aslinya kurikulum sekolah itu dari Dignas tidak ada urusan itu. Urusannya cuma transfer data sistem 2006 atau 2013 menutup. Nih soal akhlak kira mana? Tidak nomor satu, tidak nomor satu. Dan yang namanya sekolah modern itu tidak ada urusan dengan akhlak. Akhlak itu dibangun di sekolah karena kesadaran kepala sekolah dan guru-gurunya, tidak karena kurikulumnya. Betul Tidak karena kurikulumnya. Kurikulum merah peduli wong sing gawe kurikulum ya urung karuan berakhlak kok. Oh, gitu. Ya bagaimana jawab? Setiap menteri lagi lunggorong di nol meja wis gawe barang anyar. Ya toh? Sing meneng-meneng eh apike full disco Ini kan ibarat sebuah sebuah pernyataan yang tidak disadari oleh pengetahuan karena full school itu urusannya multi efek bukan hanya soal anak dari jam sekian sampai jam sekian tapi urusannya karo tua nih kok berpora nih sekolah ngopo guru nih piye siapa pora guru gaji gajine resiko piye begitu banyak yang terkait dengan full day school jadi itu tidak boleh merupakan keputusan seseorang. Dia harus matang berdasarkan rembuk yang panjang dan sematang-matangnya. Kan begitu. Itulah sebabnya di besok-besok Indonesia harus kita rubah dasarnya bahwa pemerintah itu bukan negara. Negara itu tidak sama dengan pemerintah. Jadi kalau menteri itu adalah pegawai pemerintah. Harus ada yang kontrol menteri yaitu negara harus ada lembaga negara kontrol kepala pemerintahan yang sekarang disebut presiden sekarang kan podo kepala negara sama dengan kepala pemerintahan ini rancu sekarang untuk urusan amnesti dia kepala pemerintahan memanggil hakim mahkamah konstitusi ke istana itu tidak boleh bukan levelnya MK memanggil presiden boleh kalau Presiden manggil MK tidak boleh. MK itu lembaga negara, KPK itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintahan. Di Indonesia tidak ngerti bedanya pemerintah dan negara. Kalau keputusan seorang menteri di pendidikan misalnya itu sudah dinilai oleh negara menjadi bagus, misalnya sekarang du, kurikulum 2006 negara sudah men, men, menjustifikasi ini bagus. Sudah menteri yang baru berapa kali pun tidak akan merubah. Tapi karena sekarang menteri itu punya hak yang paling tinggi atas segala urusan pendidikan, maka menterinya siapapun tergantung seleranya dia. Karena dia pem, karena pemerintah ini tidak dikontrol oleh negara. Sama mau itu aja kita kalah. Kamu pikir Sumpah Palapa itu bikinan Gajah Mada? Sumpah Palapa itu usulan Gajah Mada kepada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk menyetujui baru dia Sumpah Palapa. Jadi yang bikin polisi itu negara, yang bikin kontrol negara, pemerintah pelaksana. Gitu lah. Kalau di NO ada Dewan Suro, Mustasar ada Tanfidia. Kalau di perusahaan ada direktur utama atau komisaris bahkan, terus baru ada direktur harian. Kalau di rumah itu ada kepala keluarga yaitu bapak dan ada kepala rumah tangga yaitu ibu. Eh sakit diwalek apa ibu kepala rumah tangga, eh, bapak, eh, bapak kepala rumah tangga, ibu dan kepala keluarga. Uang dari pekerjaan bapak ke rumah kan langsung masuk kasnya bapak. Sebagian masuk kasnya ibu. Karena urusan bapak tidak hanya rumah tangga tapi juga keseluruhan hubungan sosialnya. Nah di Indonesia tidak ada bedanya negara sama pemerintah. Akhirnya uang BUMN larinya ke kasir yaitu Departemen Keuangan seharusnya ke bendahara negara dan itu tidak ada bendara negara iki nek di nek diteruske iki nek iki Ustaz entah nono waktu nek kaya ngene iki terus kowe mesti utang utang utang utang suwe-suwe kowe ngene dadi satpam jadi buruh dadi tukang masak terus sing kuasa pulau Jawa lor kabel, sak pengitu kuwi kok Cina kabeh dan wis disiap jenenge Agung Podomoro wis jelas jenenge gawe omah-omah sing agung sing saka Cina padha wis cocok Kurang piye? Wis Oke, saya saya jangan dipikir anti siapa-siapa. Yang saya tentang seandainya saya menentang itu adalah akhlaknya, ketidaktepatan ilmu maupun perilakunya kan begitu ya, Dik? Ya, oke. Wes, Bu terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan di sekolah sini ini ini ada kisah darurat ekstra karena acara seperti ini apa ada? saran atau anjuran dari dari kementerian. Enggak ada tapi acara seperti tuh karena karena ini dasarnya Indonesia itu. Jangan eskor dhuwur ya kacau. Neng neng nisor ki ono kekasih kekasih Allah banyak malaikat di bawah yang membantu dan memberi daya kepada bapak-bapak anak-anak coba. Nah asli Indonesia orang yang ini jahil semai ini pasti ada tangan-tangan yang lain yang ekstra di lokalnya masing-masing. Iso tadi dengan itu, iki, Pak. Iki lek cocoknya tadi santri gontor lagi ini. <laughs> Ya Jadi itu hebatnya Indonesia. Jadi sekarang gini, nanti setelah kita nyanyi-nyanyi lagi nanti saya minta Anda mengungkapkannya. Nak miturut kowe, kowe ki mendapat ganjalan apa dan tantangan apa yang dari atas maupun yang dari bawah. Nanti maksudnya. Misalnya kayak ibu ini. Sekarang misalnya pusingnya guru soal perubahan-perubahan polisi. Aku saya ini aktivis juga di pendidikan, jadi saya ngerti detail-detail yang tidak mungkin saya omongkan di sini karena waktunya butuh butuh butuh diskusi yang lama. Tapi saya insya Allah saya mengerti Istri saya Mbak Novia juga sangat aktif sekolahnya tiap hari di dua sekolah yaitu di SD Ungaran maupun di Kesatuan Bangsa di situ itu. Jadi dia ngerti persis masalah-masalahnya. Nah, anak-anakku harus tahu bahwa ada sesuatu yang sifatnya dari atas, dari globalisasi, dari negara dan pemerintahmu yang mungkin merugikanmu. Kamu harus tahu. Kamu tidak usah berontak, tapi kamu harus tahu yang negatif dan positif sehingga kamu punya daya filter dan punya kemampuan untuk memilih yang terbaik yang datang kepada kamu dan bersyukurlah bahwa sekolahanmu ini beres nih nanti kira mau masalah sih dia dia tapi iya. orang lo sadar ini ibu kepala sekolah ngomong tadi itu kan itu kan bukan kepala sekolah normal sekolah Indonesia kalau kepala sekolah Indonesia tidak gitu ajaran ajaran diknasnya tidak gitu dan tidak ada acara kayak gini nih tidak ada Teman-teman sekalian jadi jangan khawatir. Negara atau pemerintah bukan yang berkuasa nomor satu di dunia. Kita lebih berkuasa atas diri kita sendiri, ibu kepala sekolah dan guru-guru lebih berkuasa atas sekolahnya. Asal kita punya filter, kita punya tembok, kita punya saringan, kita punya prinsip-prinsip yang benar untuk anak diri kita, maka apapun yang datang dari manapun tidak bisa semena-mena akan menjajah dan bikin buruk anak-anak kita. Bu saya tanya, yang putri dari 840 siswa siswi itu yang jilbaban berapa persen dari yang putri Pakai di, di, pakai mikrofon yang Islam berjilbab semua 100 persen iya berat di sekolahan oke enggak apa-apa <laughs> ya, karena di kamar kan ya jilbaban ya oke uh, itu dimaklumi dalam tahap kependidikan. Jadi ini tahap pendidikan. ya tahap pendidikan namanya juga pendidikan. Jadi dia dibiasakan ya bahwa bahwa nanti ada yang kalau di rumah tangga mungkin tidak. Di rumah tangga yang penting atmosfernya nanti anak akan minta jilbaban sendiri gitu ya. Kayak anak saya juga baru memutuskan jilbaban kemarin waktu awal Ramadan dan itu itu pun tidak boleh saya tanya, tidak boleh ibunya tanya. Dia punya urusan sendiri dengan Allah dan itu privasi dia. Dan kalau dia ditanya, dia malah akan memberontak. Jadi tak biarkan supaya dia memakai jilbab itu benar-benar karena urusan dia sama Allah, tidak karena sama saya. Gitu loh. Kalau di sekolah mah harus ada regulasi, harus ada aturan. Gitu loh. Jadi nek sekolah nek jilbaban sekolah tok ora apa Ojo menekok kok ning Arab Saudi gue naik bareng numpak pesawat yang jeda apa yang Riyadh begitu mlebu pesawat gue cok wedok nganggo cacar cacar gue langsung buka kamar mandi antri metu juga sih kayak iya gue tenanan kalau anda ke Mekah coba ke toko-toko di mall di Mekah itu semua 70% jualan baju yukan si ngerti itu You can see kowe iso ndelok keleke. You can see the kelek of the woman ya you can see Ihim, ya Ihim, ya lo tenang saya sama Mbak Fia keliling di Mekah di Jeddah di Madinah tuh bingung loh kok mall kok isinya kok baju-baju trendy modern seksi ini yang beli siapa yang beli siapa ternyata memang gadis-gadis dan wanita-wanita Arab Lo kapan mereka memakainya Lo, mereka itu karena ditindas sebagai wanita tidak boleh belanja sendiri tidak boleh nyetir sendiri ya toh tidak boleh ini tidak boleh itu mereka akhirnya punya komunitas yang dendam kepada sistem dan mereka setiap minggu satu kali mereka bikin pesta besar-besaran di antara para wanita itu melampiaskan kemerdekaannya, kebebasannya. Jadi mereka milih satu rumah, ada halamannya atau apa ada ruangan yang luas, mereka pakai pakaian seksi-seksi dan merokok, minum segala macam tanpa wanita tanpa laki-laki boleh menyentuh mereka itu nah jadi kalau ada di sini anak-anak yang pakai jilbab di sekolah di, di luar apa namanya tidak dipakai itu ya dongak ke ya nah, para nono mugo-mugo sesuk rasa cepat meneneng jebong ya ya dik dik ya Allahumma sholli ya, ya. dongak ya kalau ini dimanapun juga kan anak ini ya dan itu tidak karena disuruh kan? <coughs> Tidak. Tidak karena disuruh karena kita kok ini meripati kita, kita juga antara orang kita Jadi saya ingin katakan sama Anda, yang yang muslim 100% jilbaban. Dari sekian siswa yang muslim berapa persen? Naik turun aja. 95. 95 berarti kan mayoritas berjilbab wanitanya dia tak kandani ya ku ibu itu bu sudah bu itu tetap gak keruan-keruan aku ini biar ya SMA Muhammadiyah ya Muhi Muhammadiyah nomor siji Kui cawe doegi, <laughs> ini roke semen lagi. semen lagi. dok masih ada foto-fotonya betul-betul segini besar <laughs> Ya bener betul-betul saya di, di atas dengkul nah saya mana tahan kamu terus sekarang kamu walah bis itu beneran dulu deh jadi jadi sekarang ini bu sesungguhnya dunia menjajah umat Islam menyuruh mereka deket iblis deket setan menyuruh mereka molimo menyuruh mereka narkoba menyuruh mereka maksiat dan seterusnya pengaruhnya luar biasa Betul Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak muda umur 15 sampai 25 sampai 40 bahkan itu melawan semua setan-setan dan iblis-iblis itu dan menjadi anak-anak yang sejak muda, sejak muda sudah memiliki kesolehan seperti anak anakku Aku optimis kalau gue kata, aku senang. Aku ini anggap Jakarta Arab Mesu. Ini <laughs> ya, begitu aku menang warjo ketemu kowe kabeh tentrem meneh hati aku optimis nang masa depan. Gitu ya. Oke, saiki ngene. Saiki sebelum Bapak atau Ibu lagi lagu meneh ya. Kita memberi hak kepada Anda. kue njaluk aku apa? Kue untuk usul. Ning saanane, saanane nih ning ana Mas Imam, Mas Islam sama Mas Ale. Atau saya pakai harus Mas Ale dulu nyanyi di sini. Mas Ali ini bukan vokalis, dia manajer Kiai Kanjeng. Tapi justru yang saya minta nyanyi di sini. Mas, mana Mas Ali. Apakah ada Ali? Ada salatullahi wassalam Ini lagu nih Ale lagu apa ya? lagu nilai itu apa lagune kaya kancing ngono Ale Mas Ale ini manajer Kiai Kanjeng dia akan menyanyikan pilihannya lagunya Leto apa lagunya Kiai Kanjeng Kanjeng Kiai Kanjeng Oke, Mas Ale diminta nyanyi lagu Kiai Kanjeng. Beri Mas Ale, langsung beri. Ya. Apa lagu apa? Nek lagu Kiai Kanjeng berarti uh, selawat. Nek lagu nilai tuh ya selawat tapi berbahasa Indonesia. Monggo Mas Ale. Jadi sekarang ini Mas Ale, kenapa ini Mas Ale, Nugroho, Mas Islamianto, yang ini Mas Imam. Ya toh, cedok atau sing ganteng sing di. Ya. Oke. Okay. Ya. Jawa. niki ajeng selawat napa leto lek mele. Oh. Selawat, selawat leto. <laughs> no, Mas. Maraban. Oh, nggih. panelis berarti dua-dua, dua selesai satu lagi, setelah itu kita bisa tanya jawab, kita bisa omong-omong lagi. Kemudian baru dua Jadi sekarang saya minta Mas Islamianto untuk membawakan satu nomor. Monggo, dia yang menentukan apa. Mas Islamianto ini masih dalam keadaan sangat prihatin karena Beliau punya dua anak yang masih kecil-kecil, ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berapa bulan yang lalu masih Empat bulan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar entah bagaimana caranya. Sebab dia sangat cinta kepada istrinya dan sudah berjanji akan ketemu di surga. Tadi nasi lagi golek menaiki ning swarga susuk njur piye, masa wong telu kan gitu kan. Iya ono probleme kuwi. Iya dia mulai negi-negi sebagai manut karena Gusti Allah lah itulah sebabnya kita akidah itu sangat penting dan di dalam urusan pendidikan resmi modern itu tidak ada urusan akidah maupun akhlak sebenarnya. Uh, jadi apa lagunya mas? Bisikan daun-daun. Oke, ini sebuah nomor khusus untuk Mas Islam Yanto.